Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran, di Yaman. di Yaman. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. In Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa, kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih. Yang memiliki ars lagi maha mulia. Maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang? yaitu Fir'aun dan Samud Memang orang-orang kafir selalu mendustakan Wallahu min padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz.